Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Sirati Rasul pasal-pasal dalam sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembahasan jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya beliau bagi Al-Imam Ibnu Katsir, Abu Bidah Ismail bin Umar Ibnu Katsir wa taala ya di dalam buku ini tentang perjalanan hidup Nabi tentang yakni kelahiran Nabi, masa kecil Nabi saw nasabnya, kemudian ya ketika beliau diutus oleh Allah sebagai seorang nabi, seorang rasul dan beliau berdakwah. Nah, sudah kita sebutkan. Kemudian juga sebelum beliau hijrah ke Madinah Isra Mi'raj. Ya. Demikian juga doa beliau ke beberapa tempat. Dan kita masih dalam bahasan peperangan-peperangan Nabi SAW. Sebutkan sebelumnya tentang perang Badar, Al Kubro, demikian juga perang Uhud, perang Mu'tah. Ya, terakhir kita selesaikan Fathu Mekah di akhir-akhir termasuk dari akhir-akhir kehidupan Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Mekah ya di tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan maka disebutkan waktu itu Nabi SAW mencontohkan kepada para sahabat untuk berbuka. Dan disebutkan yang benar adalah Mekah dikalahkan dengan peperangan, bukan dengan perdamaian. Dan kita masih di pasal Gusbah Hunain atau Gusbah Hawazin. Di perang Hunain atau perang Hawazin. Soalnya Ibnu Qayyim di buku beliau Zadul Ma'ad diberi nama ya perang Hunain nisbah atau diikutkan dengan daerahnya Hunain. Hawazin ya orang Hawazin karena itu suku Hawazin. Sebenarnya mengatakan juga Autos. Walaupun yang benar benar itu kejadian yang lain. Ya. Dan dekat, sebagian menjadikan satu. Hunain, Hawazin dan Autos satu. Sebutkan bahwa Nabi SAW ketika sudah selesai dari Fatku Mekah, ya kemudian orang-orang Hawazin ya mendengar Nabi berhasil mengalahkan apa? Mekah. Dan mereka pun mengumpulkan kekuatan mereka. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berangkat ya menuju Hunain. Kemudian turun ayat wa yauma Hunain it'ajabatkum kasratukum. Dan perang Hunain dan hari Hunain ketika banyaknya kalian buat kalian tuh merasa apa? Merasa takjub, ujub, sombong. Karena banyak pasukan waktu itu ya dari para sahabat sendiri demikian juga orang-orang yang baru masuk Islam dari Fathu Mekah karena sangat banyaknya itu diantara para sahabat merasa ya merasa sombong dengan itu dari sebagian para ulama yang merasa demikian itu adalah orang-orang baru masuk Islam ya demikian baru masuk Islam demikian juga waktu itu ketika Nabi ya melewati suatu tempat ketika menuju Hunain ini mendapati pohon ya yang dikenal dengan Datu Anwat Kenapa dikatakan datu anwat? Karena orang biasa mau menggantungkan anwat itu gantungan-gantungan, menggantungkan ya tombaknya atau pedangnya untuk mencari barokah. Bagaimana di zaman kita ini? Ya supaya sakti. Demikian juga atau untuk apa supaya dapat uang banyak atau dan ini dan itu. Lalu perbuatan-perbuatan syirik. Maka waktu itu diantara orang-orang baru masuk Islam, ya baru masuk Islam. Meminta kepada Nabi untuk dibuatkan surga seperti itu pohon yang bisa digantungkan di situ senjata mereka. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya, latar kaguna sunana maka qablakum. Kalian akan menempuh jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa mereka belum sampai kemudian apa? <clears throat> meyakini, tidak. Mereka cuma minta kepada Nabi dan Nabi mengingkari seperti ini. Ini seperti perbuatan kaumnya Nabi Musa. Jadikan untuk kami ya sembahan sebagaimana mereka mempunyai sembahan-sembahan, patung-patung. Ya, ini, ini kejadian yang kemarin kita sebutkan. Berikutnya Allah Allah Taala, ya, setelah kemudian Nabi ya menuju Hunain kemudian diserang, ya diserang oleh orang-orang Hunain, orang Hawaz ini adalah orang yang pandai memanah. Yang langsung diberondong oleh apa? Oleh panah-panah mereka dan posisinya ya dari Hawazin ini, suku Hawazin yang di Hunain ini posisinya mereka di lembah yang landai. Sehingga kalau mereka menguasai daerah ketinggian, bisa kemudian langsung menyerang musuh yang datang. Mereka terjaga dengan tempat tersebut. Maka para sahabat banyak yang kemudian lari. Ya. Kecuali sebagai di sini oleh beliau Allah taala walam yafir Ya, wasabat Rasulullah dan Rasulullah Rasulullah beliau tidak lari, walam yafir. Nabi kokoh dan beliau tidak lari. Wa ma'hu minas sabah dan bersama dengan beliau di antara para sahabat Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Dan terus bersama dengan Nabi wasallam Dalam keadaan diserang, ya langsung diberontong istilahnya dengan panah kalau sekarang kan mungkin dengan senjata ya satu atau evolusi ya atau AK 16 senjata senjata serbu itu makanya kalau M16 eh, dia ya bisa apa bisa menyerang secara lebih tepat kalau AK itu beruntungnya lebih banyak ya kalau evolusi dia bisa lebih fokus Pulang. ini Abu Bakar demikian juga Umar Wa Umar wa Ali. Ini tiga orang tetap bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar dan Ali. Wa amuhu Al-Abbas, demikian juga man beliau Abbas bin Abdul Muthalib. Wa Ibnu dan kedua anaknya, Al-Fadl wa Qutham. Ya ini. Wa Abu Sufyan, tapi Abu Sufyan bin Haris, bukan Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib. Wa ibnuhu demikian juga anaknya, Ja'far. Wa Abu dan yang lain. Ini yang masih kokoh. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin raqib baglat baglatahu. Dan Nabi SAW waktu itu beliau rakib menaiki menaiki baglah, baglah tahu. Baglah itu bigol, keturunan dari kuda dan keledai. Campuran. Ini bigol. Beliau menaiki itu. Alati ahdaha yang menghadiahkan pada beliau lahu untuk beliau Farwah bin Nufasah al-Juzami. Ini yang menghadiahkan. Beliau menaiki bigol ini. <clears throat> Dan Nabi meninggal tidak meninggalkan apapun kecuali apa? Senjata. Demikian juga bigol ini ya ini e, kendaraan beliau gunakan dan semuanya itu apa disedekahkan tidak meninggalkan harta sedikit pun yang diberikan oleh Farwah bin Nufazar al-Judami bahwa yarquduha dan beliau menaikinya ila wajil adu ke arah musuh masih Nabi SAW dalam badan ya maju malahan wal Abbas akhidun bi hakamatiha dan Abbas bin Abdul Muthalib beliau memegang hakamah disebutkan itu apa? Lijamiyah, ya. yakni tali kekangnya. Ya, Abbas. Yakub anil taqaddum menghalangi Nabi ya menghalangi kendaraan tersebut untuk maju. Ya, ini pelan-pelan Nabi ingin yang maju. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yunawih bi bismihi yaqul dan beliau Nabi sallallahu Yunawi wasallam yunawih ini ini mengangkat suaranya. Sambil beliau berteriak Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak berteriak dengan menyebutkan namanya. Yaqul mengatakan Anak nabi Lakatib, anak Ibn Abdul Muthalib. Aku adalah nabi dan bukan pendusta. Ya, bukan berdusta. Aku anaknya Abdul Muthalib. Ini ya, Abdullah bin Abdul Muthalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini Nabi dalam Ramadan mengangkat suaranya. Baris dalam hadis kami kalau dulu para sahabat mengatakan kami kalau mendapati keadaan yang penting maka kami berlindung dengan Nabi. Ya ketika dalam keadaan yang penting yang ya serangan babi buta umpamanya, maka mereka para sahabat berlindung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di perang Uhud bagaimana ya tombak itu atau semisal itu mau masuk ke mulut beliau sampai gigi beliau patah. Ya, kalau orang yang kemudian apa dalam keadaan mundur atau di belakang nggak akan seperti ini, insya Allah demikian. Tapi karena beliau di depan dan sebagainya sampai seperti itu. Padahal beliau sudah menggunakan mekfar, ya ini pelindung kepala. Ya, tapi musuh kan tahu posisi-posisi yang tidak terlindungi oleh e, pelindung kepala, mulut umpamanya atau mata. Jadi tepat mengenai mulut beliau sampai patah giginya. Tsumma Abbas, kemudian Nabi memerintahkan Abbas wa kana jahiru adalah beliau ini suaranya keras Abbas ini. Ayuna dia ya untuk memanggil ya ma'asyarul ansor, wahai sekalian orang-orang ansor. Dipanggil satu persatu yang pada lari tadi. Ya ma'asyarul ashabis sajarah, wahai sekalian orang-orang yang ikuti sajarah. Ini sumpah Bayat bayatul sajarah. Ya Allah muji mereka, laqad radhiyallahu anil mukminin la yubayyi'unaka tahta saja Allah orang ridho kepada orang beriman yang berbaiat kepada Allah Muhammad di bawah pohon. Baiat untuk mati. Diingatkan mereka yang tadi lari. Ya masyarakat ashabi samurah wahai sekalian para ya yang mengikuti ashabus samurah ini pohon samurah ketika berbaiat kepada Nabi. Falamma sami'ahul muslimun ketika kaum muslimin mendengarnya <clears throat> karena apa suara keras ya wa farun dan mereka sedang lari Baru mereka kembali wajabu dan menjawabnya. Labaik, baik. Ya, ini kami memenuhi panggilanmu. ala rajul idza lam yastati dan dan menjadilah orang kalau dia itu tidak mampu, ya di antara mereka ya yang menaiki unta kan itu. Tidak mampu ayas ayasnya ba'irahu, tidak mampu untuk menegakkan atau untuk apa? Ya seni berarti untuk me, menyembuhkan ontanya untuk duduk, tidak mampu dia. Ya, karena apa? Orang lagi menuju Nabi semua untuk kembali lagi. Ya, karena dia menaik ontan, tidak bisa untuk kemudian membuat onta itu duduk sebentar, ya. Lika suratil menhazimin karena banyak orang yang mundur, ya. Kemudian apa? Menuju kepada Nabi kan? Nazalan bairi. Dia pun melompat dari ontanya. Wa akhoda dirahu dan mengambil apa? Dir baju besinya. Fala bisa dan makanya. Gak ya, nunggu kesuwen, terlalu lama, langsung melompat, langsung diambil baju besinya. Wa saya sayfahu dan mengambil pedangnya. Wa tursahu tamengnya, terus ini tameng. Dulu seperti itu. Ya. Perang benar-benar seperti itu, darah, ya. Mengambil tamengnya. Wa yarji'ur rajilan ila Rasulullah dan kembali kepada Rasul dan berjalan kaki. Kelamaan tadi nunggu untanya tidak mau berhenti-berhenti. Tidak mau turun, langsung dia jalan menuju Nabi. Hatta idza sama'ahu lahu Isobah minhum nahwal mi'ah sampai ketika sudah berkumpul di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sekelompok sekitar 100 orang dari mereka balu hawazin menuju ke hawazin Wasuk ini tadi. Jadi ketika di beruntung tadi kan pada lari. Kemudian dipanggil Nabi yang di depan tidak mundur, dipanggil kembali lagi mereka. Akhirnya mereka sekitar 100 menuju lagi ke Hawazin. Fastalidu hum wa iyahum. Ya maka istana dunia saring berperang. Ya Jilid yakni benar-benar bersungguh-sungguh. Ya, kulit ya benar-benar bertemu. Kulit dengan kulit bertemu berperang antara mereka dan orang-orang Hawazin. Wastadda al-harab dan semakin berkecamuk orang. Ya, perang semakin memanas lagi. Dan saya disebutkan bahwa mulai perang ini ketika apa? Ketika badan masih remang-remang waktu subuh. Ya, perangan demikian. Itu saja mereka sholat, ya, melakukan sholat dulu, kemudian baru menyerang. Wal qaulu fi qulubil hawasin dan Allah melemparkan di hati-hati orang-orang hawasin. Ya, hati mereka itu rab, rasa takut hina rajau ketika melihat para sahabat kembali lagi. Falam yamliku anfusahum mereka tidak mampu menguasai diri mereka. Takut. Wah, ternyata ada orang itu pukulan pertama kelihatan mundur, ya merasa ya menang kan itu. Ketika kembali lagi ya apalagi peperangan semakin sengit mereka menjadi apa? Menjadi mundur, tidak mampu menguasai hati mereka diri-diri mereka waromahum Sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar mereka. Ini juga kisah yang masyhur. Bi qabdah hasabiyadi. Beliau melempar dengan jadi. ini satu genggaman haso kerikil-kerikil dengan tangannya. Dia mengambil kerikil ya atau yang di pasir kan seperti itu. Kemudian beliau melemparkan dengan tangannya. Ya ini semisal apa? Semisal ya debu-debuan itu. Pasir-pasir demikian yang yang Nabi lemparkan kepada mereka. Falam yabqa minhum ahadum illa nalahu minha. Tidak tersisa dari mereka dari orang Hawazin ini seorang pun kecuali mendapatkannya dari lemparan tersebut. Hasilnya jumlahnya banyak atau kerikil di lemparan mereka kena mereka. Wa fusira qawlu ta'ala maka dari sinilah ditafsirkan ucapan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama dan tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar akan tapi Allah lah yang melempar ini Bidalik dengan hal itu. Jadi kejadian demikian. Tapi sebagian seperti menurut mengkritik, ini kejadian di perang Badar ini. <clears throat> Wah ini bidalik nador dan sisiku dalam hal itu ada nador penglihatan ini perlu diteliti. Di anal ayah nazalat fi kisah Badar kama taqaddam. Karena sungguhnya ayat ini turun di kisah Badar sebagaimana telah lewat. Ya itu. <clears throat> Mungkin juga ya turun dua kali Sebenarnya mata demikian ulah. Dan ini tidak menjadi dalil tentang apa? Tidak perlu kita mengambil sebab. Tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar tapi Allah yang melempar. Jadi untuk apa kita berusaha? Tidak, ini batil. Ya, kenapa? Karena di sini Allah menyebutkan itromaita, engkau mengambil sebab. Engkau melempar kalau enggak melimpar ya di sini tidak akan terjadi kejadian tersebut. Tidaklah kamu melempar ketika engkau melempar berarti melempar. Ya Nabi melempar mengambil sebab. Walaupun sebabnya mungkin bagi kita sesuatu yang mustahil dan sebagainya. Tapi kan itu sebab yang dilakukan. Sebagaimana Allah perintahkan para Nabi Musa, idrib bi asokal bah, Pukullah dengan tongkat, ya, dengan tongkatmu itu lautan. Kemudian watafiru hawazin baina yadil muslimin. Gantian ternyata. Lari orang-orang hawazin di depan orang-orang ya kaum muslimin. Wa yatba'unahum dan mereka para sahabat mengikuti mereka. Yaqtuluna wa yasirun dan mereka berhasil membunuh Perawan al dan Ya'sir ini Ya'sirun menawan mereka. Balam yarji akhir sahabat ila Rasulullah tidaklah kembali. Akhirnya dari para sahabat ini orang yang paling belakang sendiri dari para sahabat ila rasulullah kepada Rasulullah ila kecuali wal asari benene kecuali tawanan di depan dia. Tidaklah seorang pun kecuali membawa tawanan. Wa hadza sallallahu alaihi wasallam awwalahum wa iyalahum Nabi pun mengumpulkan, mengambil harta-harta mereka dan tial ini ya keluarga mereka, perempuan-perempuan mereka, anak-anak perempuan mereka dan sebagainya. Ditawan harta dan ya keluarga mereka. Wan hazat tawaif min Hawazin ila Autos. Kemudian pergi ya sekelompok dari orang-orang Hawazin menuju Autos, ini tempat juga. Jadi nah, sebagian mereka lari menuju tempat namanya Autos. Sebagian mengatakan ini dinamakan juga perang Autos. Sebenarnya mengatakan tidak, ini kejadian yang lain, tapi itu dalam dalam satu uh, waktu yang hampir sama. Kemudian pergi sebagian orang Hawazin menuju Autos, ahli pemanah di mereka ini. Bapak Rasulullah SAW ilaihim Aba Amir. Ya, maka Rasulullah pun meng, mengutus kepada mereka untuk menyusul ya sekelompok orang Hawazin ini sahabat namanya Abu Amir al Ashari wasmu Ubaid namanya Ubaid. Ini saudaranya Abu Musa al Ashari. Jadi sebutkan. Wa ma'ahu ibnu akhihi dan bersama dengan dia itu anak dari saudara laki-lakinya Abu Musa al Ashari. al Ashari itu kan suatu kabilah atau suku yang ada di Yaman. Ya, disebutkan beliau punya suara yang bagus. Suara baca Al-Qur'an. Hamilu Royatil muslimin dialah yang memegang benderanya kaum muslimin fi jamaatin muslimin bersama dengan sekelompok kaum muslimin. Jadi disusul ya oleh Abu Amir bersama dengan Abu Musa al Ashari. ya dan sekelompok kaum muslimin untuk mengejar mereka. Fakutilu minhum khalqan, maka dibunuh dari mereka ini beberapa orang. Wa amirul muslimin Abu Amir. Pemimpin kaum muslimin di pasukan itu, ya pasukan kecil itu dibunuh, ya terbunuh. Abu Amir terbunuh. Pemimpinnya terbunuh. Ya itu. Ya, ini ya, pemimpin di depan terbunuh. Sudah ada syair ya <clears throat> eh, laul laulal masyaqqa lasada dan nasu jami'ah Al-judu yufkiru wal qatalu wal iqdamu qatalu. Kalau Allah tidak karena kesulitan, semua jadi pemimpin. Laulan masyakoh, lasad dan nas jami'ah. Kalau tidak ada kesulitan, semua jadi pemimpin. Ya, al-judu yufkiru. Ini walaupun dikritik ya. Orang yang dermawan itu menjadi fakir karena ngasih ngasih ngasih terus akhirnya habis soalnya gitu. Walaupun orang kan bangti, mengganti yang lebih banyak. Kan. Wal iqdam qatalu. Orang yang depan itu seringnya terbunuh. Yang di belakang itu biasanya selamatan itu. Yang maju maju itu yang seringnya terbunuh. Maka nah. beliau pun meninggal. Ini Abu Amir. Romahu rajulan fa'asabahu rukbatahu. Menimpanya seorang laki-laki dari orang musyrik ya menimpa beliau rukbah. Ini apa? Lututnya. Eh. Wa kana minha hatfu. Maka darinya inilah sebab beliau itu meninggal. Hatfu ini maut. Faqat faqatala Abu Musa qatilahu. Ternyata kebalikannya Abu Musa ini berhasil membunuh yang membunuh saudaranya tadi. Ya. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari berhasil membunuh orang yang bunuh saudaranya tadi yang bunuh Abu Amir dibunuh oleh Abu Musa. Wakil ada yang mengatakan bal aslama qatiluhu ba'da dzalik. Ada yang mengatakan bahkan masuk Islam enggak dibunuh setelah itu. Bahkan ada ikhwah asyarah. Nah, ini di dibicaraan ini lafaz ini. Dia ini wakana ada ikhwah salah satu dari saudara-saudara asyarah yang 10. Jadi ada 10 bersaudara Orang-orang musyrik ini salah satunya orang ini. Ya. telah Abu Amir tisah kau Abu Amir berhasil membunuh sembilan sebelum dia. Jadi ada sepuluh orang bersaudara. Abu Amir membunuh sembilan semuanya, kemudian baru dia dibunuh oleh orang yang terakhir ini. Yang kemudian dibunuh oleh Abu Musa. Ya, walaupun ini perlu diteliti Sepuluh orang masa kerabat semua. Ulah. Wallahu a'lam. Walam akbar Abu Musa Rasulullah bidalik dan ketika Abu Musa Rasulullah mengabarkan Rasulullah SAW demikian itu, ini berhasil bunuh sembilan, nah, menurut tadi kan, benar baru dia terbunuh. Ya, istighfar Sallallahu Alaihi di Abi Amir, maka Rasulullah pun memintakan ampun untuk Abu Amir tadi. Bahkan Abu Amir Rabi Arba'ah adalah ini akhir dari bicara kita ini. Adalah Abu Amir ini adalah Rabi Arba'ah, orang yang keempat dari empat orang ustus hidup Yaumah Hunain yang mati syahid di perang Hunain. Empat orang yang meninggal ini para sahabat. Wasani yang kedua yang meninggal siapa? Aiman bin Abi bin Ummu Aiman. Aiman anaknya Muaiman. Muaiman punya anak Aiman meninggal. Wasal yang, yang ketiga Yazid bin Zam'ah bin, bin Aswad Yazid bin Zam'ah yang ketiga. Warama yang keempat Surakah bin Haris bin Adi. Ini Surakah bin Haris bin Adi. Ini yang keempat. Min Bani Ajlan dari Bani Ajlan ini keturunannya Ajlan minat Ansor dari orang Ansor dan anhum. Wa amal musyrikun ada orang musyrik qutlu minhum maka terbunuh dari mereka khalqun kasir jumlah yang banyak. Nahul arba'in semisal 40 ini sekitar 40 orang terbunuh. Kalau kaum muslimin 4 orang yang terbunuh orang-orang musyrik 40. Wa bi hadil qaswah qala dan di perang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakni hadis yang sahih dari Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim ya barulah disyariatkan masalah ini. Beliau mengatakan man qatala qatilan. Ini sebuah hadis Abu Qatadah. Radhiyallahu Barang siapa yang membunuh orang yang berhasil dia bunuh. Falahu salbuhu. Salabuhu, maka untuknya itu salabuhu. Ini apa yang dia miliki. Salab itu bukan salah dengan dengan fa tapi dengan ba salabu. Salab itu apa? Kalau dulu mungkin <clears throat> pernah mengikuti perang atau apa, tahu. Salab itu apa yang dimiliki oleh musuhnya banyak seseorang ya perang tanding atau ini menyerang seorang dari orang musyrik atau orang kafir dia mempunyai apa mempunyai senjata mempunyai sekarang ya AK atau spesialnya berhasil bunuhnya ya sudah senjatanya dimiliki oleh orang yang bunuh itu nah, ini maknanya salah gitu. barang siapa berhasil bunuh musuh maka untuk dia itu apa yang ada di badan musuhnya itu bahkan kendaraan juga disebutkan ya ya ini rohilah kalau dia ya menaiki Bagaimana kalau yang dengan DNI yang diperbincang kalau tank terlalu mahal itu dibagi gunima. Tapi kalau mungkin naik onta saja, ya sudah dimiliki onta tersebut. Demikian juga baju besinya dan sebagainya. Inilah kadang yang menimbulkan harta yang banyak. Ya, Abu dah ini beliau seorang sobat yang mempunyai kepadan menaik kuda. Ya mendapatkan musuh naik kuda juga, ya dapat kuda ini suatu yang mahal. Kadang ini lebih banyak daripada gunima. Nah, ya, inilah di perang inilah Nabi mengatakan tadi, yang kisah Abi Qatadah radhiyallahu di dalam kisahnya Abu Qatadah radhiyallahu. Ini selesai perang Hawazin ataupun Hunain. Di sini selain Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.